قيام nasiha فيما بين أهل السنة، وذلك أن الخلق مفتور ومجبول على النقص. Kita ini semuanya tercipta penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, selalu terjerumus kepada kekhilafan. Makanya ditegakkan agama ini di atas nasiha. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-din nasiha. Kenapa? Karena kita tidak ada yang sempurna. Dan nasihat tersebut mesti berdiri di atas ukhuwah, sidqul ukhuwah fillah. Beliau mengatakan wa asluddin al-islami al-hanif mabniyun 'ala nushi lil khalq. Dan asas dasar daripada agama Islam ini ditegakkan di atas nus lil khalq. Tegaknya saling menasihati, saling memberikan nasihat, saling mencegah dari kemungkaran, saling menganjurkan untuk berbuat ma'ruf sama khalq, sama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, sama orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Wasit serin naqais menutupi kesalahan saudara kita. Jangan sedikit kesalahan saudara kita kita umbar-umbar sehingga dikenal atau diketahui orang lain. Itu nasihat. Kalau nasihat itu untuk mengambil setiap kesalahan lain lalu diumbar-umbar di masjid-masjid salim atau di perkumpulan-perkumpulan ini sepulan begini sepulan begitu itu tidak nasihat namanya. Wasitr naqais itu merupakan majbulun, merupakan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim mengutuk kesalahan seorang muslim satarahu Allah yaumal qiyamah. tidak yang terjadi bahkan sebaliknya. Mencari kesalahan-kesalahan orang, mencari kesalahan-kesalahan teman-teman kita, saudara-saudara kita, untuk diumbar-umbar. Menjadikan bahan pembicaraan, bahan omongan, agar kita tampakkan jati diri kita bahwa kita orang yang benar. Tidak. Itu tidak nasihat namanya. Dan ini akan memecah belah antara ukhuwah Islamiyah, tali ukhuwah Islamiyah antara kita. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Beliau banyak sekali mendengar tentang apa yang terjadi di negara kita ini antara salafiyin antara ahlu sunnah wal jamaah yang salah dalam bersikap terhadap mukhalif orang yang salah yang keliru yang berdosa yang melakukan kesalahan yang keliru dalam bersikap terhadap mereka si Muhammad banyak mendengar makanya dia menitik beratkan antara dalam nasihatnya itu adalah sirkul ukhuwah karena kalau sudah muncul atau tertanam rasa kebencian di antara kita kepada orang yang salah maka timbul fadhiha tidak nasihat bahkan setiap apa yang kita lakukan terhadapnya tidak bakal diterima oleh dia bahkan muncul permusuhan yang akan terjadi yang menghasilkan pergolakan atau pertempuran, saling baku hantam, pukul memukul. Apakah ini yang namakan ukhuwah Islamiyah? Berdasarkan kaidah dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya itu hajar mukhalif, termasuk melecehkan ahlul bid'ah, mendudukkan permasalahan yang kita jadikan sebagai pokok masalah bahwasanya dia itu mukhalif, dia itu eh, ahlul bid'ah, itu juga belum selesai lalu kita pakai hajr memutuskan hubungan bahkan terjadinya pemutusan hubungan antara tali kekeluargaan antara anak dengan ayahnya antara kakak dengan adiknya antara ipar dengan iparnya bahkan muncul perceraian antara suami dengan istri gara-gara masalah ini Padahal itu merupakan satu wasilah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mimbabin nus lil khalq Makanya di sini nanti akan dibahas terbaginya hajar itu. Untuk ngampaan apa? Ngampaan untuk yang dihajar, yang melakukan hajar dan untuk umat. Dan apa syarat-syarat menghajar? Jadi harus kita dengarkan nasihat Syekh Muhammad bin Hadi dalam masalah sidqul ukhuwah. Kita tinggal di satu atap. Eh, tinggal di satu komplek yang tidak yang bahkan hati sama kita jauh. Masalah hati tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perintah Allah untuk menjalin hubungan sama kita bagaimana supaya antara kita dengan saudara kita tidak berpecah berpecah walau bagaimanapun wasilah yang kita lakukan itu masyru' dan apapun cara yang menyebabkan kita berpecah, berselisih itu ghairu masru' dan tidak dinamakan nasihat. Sekalipun yang melakukannya itu adalah orang seorang ustaz. Orang namakannya itu sebagai seorang dai. Jadi Syekh Muhammad mengharapkan sekali kita menjalin ukhuwah Islamiah kita dan juga masalah qiyamun nasihat. Ada saudara kita yang salah, berikan nasihat. Karena itu muncul dari seorang sahabat, seorang akhi, akun fillah yang mencintai saudaranya dengan karena Allah dan merasa sedih karena saudaranya itu melakukan kesalahan dan mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah, nasihat saya ini perlu kita cermati lagi dan perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Apakah kita sama ahlu sunnah wal jamaah sudah mengikat tali persaudaraan ini dan sudah tegakkah nasihat sama kita? Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammadin pada dasarnya akhlak adalah mengeluarkan sifat-sifat buruk dan mengisi dengan sifat-sifat baik. Kata orang tua kita dahulu, tidak ada akhlak yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah rupa. Kan tapi itu sebelum zaman operasi plastik. Sekarang pun semua bisa dirubah, akhlak dan rupa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat masih seputar perbaikan akhlak. Atau salah seorang ustadz kita mengatakan bengkel akhlak. Beliau mengarang kitab Bengkel Akhlak. Akan dibahas dan diulas nantinya oleh Ustaz Muhammad Rehsan. Bismillah wassalamualaikum wassalamu ala Rasulillah. Di antara untayan nasihat para masyayikh Al-Madinah yaitu Syekh Abdul Malik Ahmad bin Ahmad Al-Jazairi dan juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sebagaimana yang juga telah kita dengar dari Ustaz Aspri di antara nasihat mereka yaitu sekitar masalah akhlak yang mulia akhlak yang baik yang sudah selayaknya seorang ahli sunnah seorang yang mengikuti Rasulullah SAW untuk melakukan dan melaksanakannya dan menjadikannya sebagai karakter dia dalam menjalani kehidupan ini. Jadi permasalahan akhlak merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan jelaskan oleh Syekh Abdul Malik Al-Jazairi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq. Jadi beliau orang yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh telah berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya. Oleh karena itu, di sini merupakan prinsip dasar yang harus kita pahami di antara sekian banyaknya prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah atau manhaj salaf yaitu untuk mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq. Jangan kita hanya ingin memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah saja sementara masalah akhlak kita tidak diperhatikan. Ibadahnya rajin, khusyuk sementara akhlaknya lebih jelek dari binatang. Ya. Baik berakhlak kepada kaum muslimin secara umum betapa lagi terhadap kaum ahli sunnah atau yang satu manhat secara khusus. Ini. Oleh karena itu Imam Ibn Qayyim berkata, "Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq." لأن تقوى yuslihu ma baina 'abdi wa rabbih wa husnul khuluq yuslihu ma baina 'abdi wa ghairihi. Rasulullah SAW telah mengkombinasikan antara takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan antara makhluk atau hamba itu dengan Allah, sementara akhlak yang baik, akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan dia antara sesama makhluk, sama manusia. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan prinsip dasar ini. Bahkan Syekh Abdul Malik Al-Jazairi menjelaskan, saya telah membaca Al-Quran, tidak satupun surat dari Al-Quran tadi kecuali telah mencakup prinsip dasar ini. Mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq. Di antaranya kata beliau wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama sampai akhir ayat tadi. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'an ibadatilah Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam ibadah tadi ini. Sisi yang pertama, ibadah. Ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sisi yang kedua Allah jelaskan wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama sampai akhir ayat tadi. Maka dengan dua orang ibu bapak berbuat baiklah. Dengan karib kerabat, masakin sampai akhir ayat yang jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ibadah dengan akhlak. Ini di antara ayat yang dijelaskan oleh Syekh.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 Ini akhlak. Ya, akhlak husnul khuluq. Kemudian di sisi yang lain Allah menjelaskan tarahum rukkaan. Kamu melihat mereka dalam sujud beribadah. Ini sisi yang yang kedua, beribadah. Sujadan dalam keadaan sujud, yabtaguna fadlan minallah mencari keutamaan, keridhaan Allah, juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhim sujud. Kelihatan di muka mereka itu bekas sujud. Artinya para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak ibadahnya, paling rajin beribadah, dan juga orang yang paling baik akhlaknya. Ini sahabat Rasulullah SAW sebagai siri teladan kita. Di antara hadis yang jelaskan oleh Rasulullah SAW yang mengkombinasikan antara kedua sisi ini, yaitu dalam hadis kata Rasulullah SAW, Man arada an yuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannah wa yudkhulul jannah فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر yawmil إلى الناس الذي يحب أن alladhi إليه barang siapa yang menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaklah dia tatkala datang ajal menjemputnya dalam keadaan apa beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan juga dia memberikan bersikap kepada manusia apa yang juga dia inginkan bagaimana orang bersikap kepada dia husnul khuluq wa ya'ti nas alladhi yuhibbu ayyuta ilai Ini yu'min billahi yaumil akhir ini masalah ibadah. Kemudian wa ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai Dia bersikap kepada manusia ha, sebagaimana dia menginginkan orang lain juga bersikap seperti dia. Ini akhlak yang mulia. Dalam hayat yang lain hadis lain Rasulullah menjelaskan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu من tardawna dinahu wa فزوجوه إن in lam taf'alu takun fitnatun arid atau fitnatun kabir. Apabila datang orang yang ingin khidbah, ya datang ingin menikahi anak kita, yang punya anak perempuan datang seorang dia dia itu tardawna dinahu, kamu merestui dan meridai suka agamanya. Ini sisi yang pertama, wa khuluquhu dan akhlaknya. Ya. Di antara dua sisi yang Rasulullah kombinasikan. Tardauna dinahu, kenapa dengan agama yang baik dia akan beribadah kepada Allah. Agama yang benar dia akan beribadah kepada Allah. Dengan akhlak yang baik dia akan menjalin hubungan yang harmonis bersama istrinya dan keluarganya, anaknya. Ini banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya mengkombinasikan antara ibadah kepada Allah, memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada Allah tidak cukup kalau seandainya hubungan kita sama manusia, sama makhluk Allah, baik sama non muslim apalagi sama muslim. Ada juga hubungan sama non muslim dan muslim, ya. Itu merupakan prinsip dasar akidah ahli sunnah. Kemudian dalam hal ini juga oleh karena itu kaum muslimin yang ingin saya tekankan di sini kita ahli sunnah. Ahli sunnah orang yang mempelajari manhaj salaf. Jadilah kita orang yang paling baik ibadahnya, paling taat pada Allah, berlomba-lomba untuk kebaikan dan amal soleh, dan jadilah kita orang yang number one dalam berakhlak. Jangan orang yang paling terendah dalam berakhlak. Sesama kaum muslimin secara umum dan apalagi sesama kita. Suatu kesalahan dilakukan oleh saudara kita tidak membuat kita harus mencela dan mencaci dan menghinanya. Akan tapi dia saudara kita kena sama prinsipnya tapi kesalehannya itu itulah yang kita gunakan nasihah. Saling menasihat, sehat menasihati untuk bukan tujuan untuk membeberkan kesalahannya tidak, untuk agar orang tadi kembali baik dan kembali pada kebenaran. Ini. Ini sebab contoh kita Rasulullah, sahabatnya dan para aimatul muslimin, bukan orang yang sekarang ini. Orang yang mendawakan dia dai pada salafi tapi akhlaknya paling bejat. Melihat dia saja mukanya orang udah lari tidak pernah senyum, bahkan tidak pernah menjawab salam atau begitu melihat saudaranya di depan kita begitu sekian meter dan melihat saudaranya lewat langsung memberikan wajah ke arah yang lain. Kenapa? Ya. Apakah ini akhlak Rasul? Apakah ini akhlak para sahabat? Apakah ini akhlak para imam yang sampai sekarang imam ahli sunnah di zaman sekarang ini? Oleh karena itu ini kaitannya dengan masalah arif berlemah lembut dalam berdakwah dan juga sikap bijak dalam bersikap menghukumi seorang dan ini juga kaitannya dengan nanti bagaimana kaidah-kaidah dalam hajrul mubtadi' hajrul mukhalif menghajar memboikot orang-orang yang berselisih pendapat atau berseberangan dengan kita atau orang yang salah dan ini juga insyaallah akan disampaikan setelah salat soal ringkasan dari muhadarah Syekh Ibrahim ar Nanti juga insya Allah saya akan melanjutkan sedikit banyak tentang nasihat Syekh Muhammad bin Hadi dan juga yang saya bacakan perkataan yang sangat bagus ya yang pantasnya ditulis dengan tinta emas yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bagaimana sebenarnya juga masalah as-sidq wal kadhib bohong ya kita terkadang dalam kehidupan tidak menyadari ternyata kita bersikap bohong dan juga perkataan Ibnu Rajab dalam melihat memperhatikan, mengungkapkan fenomena yang berkembang di kalangan mayoritas kaum muslimin sehingga mereka hanya memperhatikan masalah ubudiyah kepada Allah sementara masalah hubungan dengan makhluk tidak diperhatikan.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 ilmu dan tentang ulama kita menerangkan tentang perbedaan antara siapa yang alim dan siapa yang bukan alim Dan juga kita memaparkan permasalahan-permasalahan kekinian yang terjadi di ladang dakwah dan juga banyaknya kasus yang kita hadapi pada kehidupan kita sehari-hari yang perlu kiranya kita hadapkan dan kita sodorkan kepada para ulama kita ulama ahli sunnati wal jamaah dan itulah kebiasaan ahli sunnati wal jamaah pada setiap zaman dan tempat tidaklah mereka menghadapi sebuah kejadian yang besar kecuali mereka meringkuk di kaki-kakinya para ulama' dan tidaklah umat ditimpa sebuah musibah kecuali mereka berteduh di bawah nasihat ucapan para ulama kita tinggalkan misalnya zaman Rasulullah SAW mari kita ambil contoh keadaan ahli sunnati wal jamaah pada zaman imam ahli sunnati wal jamaah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Bagaimana Imam Ahmad dijadikan sebagai lambang kebenaran dan bagaimana umat menirukan apa yang diucapkan oleh ulama mereka, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga sebesar apapun cobaan yang menimpa umat, sebesar apapun dorongan yang diberikan oleh pemerintahan pada zaman tersebut kebenaran tidak pernah terkalahkan benar rasanya apa yang diucapkan oleh Rabb kita Qul al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa Katakanlah sungguhnya kebenaran telah datang dan hancurlah kebatilan sesungguhnya kebatilan pasti akan musnah Itulah yang diungkapkan oleh seorang murid yang berbakti kepada gurunya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala kepada gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang dia mengatakan sesungguhnya kami dan yang mengatakan kami adalah Ibnu Qayyim imam bersama kawan-kawannya Ibnu Rajab ابن عبد الهادي المزي الذهبي mereka adalah gunung-gunungnya ilmu mereka mengatakan sesungguhnya kami jika menimpa kami musibah yang tidak tertahankan oleh kami maka kami berselindung kepada ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kiranya kami dapatkan minuman yang menyejukkan kami. Kami dapatkan ketenangan di bawah ucapannya. Dan subhanallah, Allah telah menciptakan kenikmatan dunia sebelum Allah berikan kepada umatnya tentang kenikmatan akhirat. Berarti bahawa kembali kepada ulama adalah sebuah nikmat. Adalah sebuah berkah. Itulah yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dari suratnya yang ada di dalam Al-Quran walau rudduhu ilallahi wa ilar rusul kalau mereka kembalikan perkara mereka kepada Allah dan kepada Rasul dan jelas ulama adalah bagian yang terdepan di dalam masalah pengembalian ini kerana mereka lah orang yang mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh rasulnya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase dakwah yang kita lalui semenjak Sumatera mengenal dakwah salaf dan masyarakatnya menganut ajaran ahlu sunnati wal jamaah yang bersih maka hal itu dilalui dengan bermacam bentuk proses yang semua proses tersebut adalah pembelajaran untuk dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang masih muda belia ini. Muda belia yang saya maksudkan dibandingkan dengan dakwah-dakwah yang sudah berlalu dan akan sirna. Karena kita tahu bahwa dakwah yang hak yang akan tetap jaya. Karena dia dakwah yang dibangun di atas hak. Karena Allah. Semua dakwah yang dibangun di atas hak maka dia akan jaya. Dan kita tahu dari fase-fase itu juga kita belajar banyak. Baik para dai-nya maupun para jamaahnya. Jelas kita adalah manusia yang bukan maksum. Terlepas dari kesalahan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita berucap yang seharusnya kita tarik ucapan tersebut yang kita berikan adalah ucapan yang lebih baik. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita bertindak yang mana kalau setelah kita pikirkan tindakan kita tersebut hendaknya kita tarik kemudian kita berikan tindakan yang lebih baik. Ini semuanya adalah pembelajaran dari dakwah yang masih sangat muda ini. Setelah beberapa waktu dan saat dakwah kita memang sudah dikembangkan di pulau kita ini oleh ulama-ulama nenek moyang kita. Maka sering kita katakan bahwa dakwah yang kita bangkitkan ini adalah membangkitkan batang yang terendam. Dia sudah lama, kan tetapi dia menunggu jiwa-jiwa muda yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di kampungnya sendiri. Sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh imam-imam, tuanku-tuanku di Sumatera Barat dan imam-imam sebelumnya. Makanya dari fase-fase itulah kita ingin mengetahui tentang kaedah-kaedah dan aturan main di dalam cara bergaul dengan ahlul bid'ah yang memang mereka adalah rumah tinggal mereka pulau ini. Kita adalah pendatang. Karena itu kita harus tahu cara bagaimana mengobati orang-orang yang berpenyakit bid'ah dan bagaimana menempati rumah ahlul bid'ah dengan menggantikannya menjadi ahlu sunnah.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 dari keutamaan ilmu kemudian itisam bil kita was sunnah kemudian as-sidqu fil ukhuwah menjalin tali persaudaraan yang kuat, yang sejati. Kemudian juga selalu memarakkan masalah an-nasaih, saling memberikan nasihat satu sama yang lainnya. Maka kita lanjutkan. Kemudian juga tentang masalah husnul khuluq. Tinggal sedikit lagi pembahasan atau untai nasihat para masyih yang insyaallah akan kita sampaikan yaitu sekitar masalah sikap kita dalam menghadapi orang yang bersalah atau orang yang berseberangan dengan kita atau dengan ungkapan Arabnya hajrul mukhalif membaikot orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang bersalah di dalam agama ini. Akan tapi sebelumnya tentang permasalahan husnul khuluq dan juga mewaspadai kebohongan dalam kehidupan ini belum tuntas kita bahas, maka kita lanjutkan pembahasan tentang masalah husnul khuluq yaitu akhlak dan budi pekerti yang baik dan mulia yang dalam hal ini tentu telah banyak kita mendengar ya. Sebelumnya kita telah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'an bahkan juga kita melihat bagaimana kepedulian para ulama salaf di dalam masalah akhlakul karimah atau husnul khuluq sehingga sebagian mereka mengarang kitab yang namanya misalnya Adabul Mufrad Imam Bukhari tentang masalah adab-adab Islamiah, akhlak-akhlak Islamiah dan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mereka membawakan bab yang berkenaan dengan masalah akhlak. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa masalah akhlak dengan masalah ibadah tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wassalam selalu menggabungkan di antara ibadah kepada Allah dan akhlak yang mulia kepada di dalam bersikap, di dalam beraktivitas, di dalam bermuamalah sesama manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk lebih menguatkan saya ingin juga menyampaikan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang husnul khuluq. Begitu tingginya posisi atau begitu pentingnya, begitu besarnya ibadah atau husnul khuluq kedudukannya di dalam Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling termulia akhlaknya, paling baik akhlaknya. Rawa Ahmad wa ghairuh. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berakhlak baik, dia akan bisa sampai ke derajat tingkatan orang-orang yang as-saimul qaim, orang yang selalu berpuasa dan qiyamul lail. Qala alaihi salatu wassalam Innal mu'mina La yudrika بحسن khuluqihi Darajat as-sa'imil qa'im Sungguhnya orang seorang mukmin Sungguh dia akan mencapai tingkatan Kedudukan orang-orang yang Dengan akhlaknya yang mulia Dengan akhlaknya yang baik Itu tingkatan atau kedudukan orang-orang yang As-sa'imul qa'im Orang yang sering berpuasa Orang yang qiyamul lail di dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabukum ilayya manzilatan yaumil qiyamah Sukahkah kalian kata Rasulullah saya sebutkan saya beritahukan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling dekat duduknya tempat duduknya nanti di yaumil akhirah yang paling dekat pada saya kata Rasulullah di yaumil akhirah nantinya Rasulullah SAW Qalu bala Para sahabat bertanya Iya ya Rasulullah Beliau berkata Ahsanukum khuluqa Iaitu Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan orang yang paling dekat duduknya ya, Dari Rasulullah SAW siam ⁇ tidak ingin di antara kita ini orang yang paling jadi pendamping Rasulullah SAW paling dekat duduknya dan paling cinta ilah Allah Subhanahu Wa Taala tiada lain kecuali untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian juga hadis Abi Umamah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun baitin fi al jannah liman hasuna khuluquh atau liman ahsana khuluqah." Saya menjamin kata Rasulullah, suatu rumah, satu tempat di al jannah, surga yang paling tinggi. Jadi tempat Rasulullah menjamin ya, suatu tempat di surga yang paling tinggi itu untuk siapa? Liman hasuna khuluquh. Bagi orang-orang yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya. Banyak sekali ayat atau hadis yang menjelaskan keutamaan akhlakul karimah di dalam menjalani ibadah kepada Allah dan dalam bermuamalah berhubungan dengan sama makhluk. Oleh karena itu, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwasanya Di antara prinsip dasar akidah ahli sunnah Dinul Islam ini adalah Mengkombinasikan antara ibadah kepada Allah Dan juga memperbaiki akhlak Cara kita bergaul Bermuamalah sama manusia Maksud husnul khuluk di sini Sangat apa? Maknanya cukup komprehensif Luas Tidak sebatas Hanya perkataan saja Bahkan mencakup segala perkataan kita pemberian kita, sikap terhadap saudara kita, dan juga dalam hal ini mencakup masalah memberikan nasihat kepada mereka, ya. berlaku adil, insaf terhadap saudara kita, selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan tersebut. Untuk selalu menutupi kesalahan-kesalahan mereka lupa permasalahan tersebut belum sampai kepada pihak yang berwenang. Ya, tapi kalau sudah sampai tidak boleh kita tutupi. Tapi seorang yang dalam hidupnya selalu taat dan istiqomah kemudian tergelincir pada suatu hari, pada suatu waktu sehingga melaksanakan suatu kesalahan, maka dalam hal ini kita tutupi karena pada dasarnya orang tersebut bukan orang yang melakukan maksiat dan dosa, tapi tergelincir atau salah sehingga sempat melakukan dosa. Banyak bentuk-bentuk husnul khuluq. Ya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi cobaan Baik mungkin itu datang dari saudara kita atau juga dalam hal ini juga kita tersebut berhati-hati tidak langsung menerima berita banyak berita angin yang apa namanya berita burung yang berkembang ya. Kita tersebut ini antara bentuk husnul khuluq apalagi dalam masalah selalu meluruskan anggapan-anggapan yang tidak benar terhadap saudara kita. Apalagi kalau seandainya anggapan tersebut dilandasi dengan masalah keduniaan dan materi atau kecemburuan sosial ini persaingan hidup kadang. Ya, tapi dalam hal ini kita meyakini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hasad? Kenapa kita dengki? Kenapa kita madu domba? Kenapa kita menginginkan kejahatan kepada saudara kita? Ya. Tapi syukurilah nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga doakan semoga saudara kita juga mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ini antara bentuk-bentuk husnul khuluq. Ya. Oleh karena itu sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa saya ini merupakan prinsip dasar ahli sunnah. Kita ahli sunnah seharusnya kita menjadi orang-orang atau sebagai panutan di dalam beribadah dan sampai berakhlak. Bagaimana kita akan bisa mendakwakan akhlak yang baik ini kepada orang kaum muslimin yang awam atau yang berseberangan dengan kita sementara kita orang yang paling bejat akhlaknya. Bagaimana bayang-bayang itu akan lurus kalau seandainya tongkat itu tidak lurus? Faqidu syai' la yu'ti kata orang Arab. Orang yang tidak memiliki bagaimana akan memberi? Ya. Kesimpulannya dalam muamalah bersama manusia itu bainal adli wal fadl. Berlaku adil dan insaf dan juga memberi. Al-fadl itu kelebihan. Ini. Jangan sampai kita menzolimi saudara kita dan kalau kita kelebihan harta, kelebihan nikmat, fadl diberikan kepada saudara kita. Jadi berkata ulama, bainal adli wal fadl. Di antara insaf, adil dan menzalimi kemudian memberi. Fadl. Ini. Kemudian dalam hal ini juga yang berkaitan masalah akhlak juga tentu kalau seandainya kita dianjurkan untuk selalu berakhlakul karimah ya untuk selalu berakhlak yang mulia budi pekerti yang baik maka juga kita harus mewaspadai hal-hal yang akan merusak akhlak kita yang akan membuat kita sengsara dan binasa di permukaan bumi ini yang akan membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara akhlak-akhlak yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini di dalam bermuamalah, di dalam beraktivitas, di dalam berakhlak dalam tolibul ilmi dan dalam segala kehidupan kita yaitu al-kadhib bohong kita harus bohong terhadap diri bohong sama ikhwan kita atau juga kadhib pada Allah Subhanahu wa taala ya. kita tahu bahaya kadhib kebohongan bahkan yang merupakan kata Ibnu Qayyim aslul kullil fujur merupakan sumber segala kejahatan lagi itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Sungguhnya kadhib, bohong itu adalah akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan bawa kepada neraka. Rahu Muslim. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Al-Bada'i' beliau berkata, "Fa kullu amalin salihin batin zahirin wa batinin faman sya'uhu as-sidq wa kullu amalin fasidin zahirin wa batinin wa man sya'uhu al-kadhib kata beliau setiap amalan yang soleh amal soleh lahir atau batin amal lahirnya kita atau batinnya kita itu sumbernya apa kata beliau as-sidq berlaku benar omongan yang benar sikap yang benar as-sidq orang yang benar tidak berbuat bohong